Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Kita berhasil menyelesaikan bab pertama yaitu wudhu. Berikutnya kita masuk ke bab yang kedua yaitu mandi al-ghusl di matan Risalah Ibn Uthaymin rahimahullah beliau mengatakan al-ghuslu Al-ghuslu taharatun wajibatun الحدث الأكبر akbari kal janabati Mandi adalah bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadas besar seperti janabah dan haid. Mandi adalah bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadas besar seperti janabah dan haid. Nah, ini akan kita pelajari. Pertama, kita pelajari definisi mandi. Ya, tadi sudah kita dengar dari Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau mendefinisikan kepada kita bahwa mandi adalah bersuci yang wajib dilakukan karena adanya hadat besar. Jadi mandi yang dimaksud adalah mandi suci. Ya, mandi suci. Dalam rangka mengangkat hadat besar, bukan mandi biasa. Seperti halnya mandi sehari-hari untuk menyegarkan tubuh. Ya. Untuk membersihkan tubuh bukan. Nah, mandi suci. Mandi ini adalah ibadah Sudah kita dengar tadi bahwa mandi mandi suci untuk mengangkat hadas hadas besar. Nah. Berarti sekarang kita pelajari macam-macam hadas besar. Karena penyebab diwajibkannya mandi adalah adanya hadas besar. Berarti kita perlu tahu apa saja hadas-hadas besar. Sehingga kalau salah satu dari hadat besar itu ada pada kita, kita man mandi. Nah, tadi sudah kita dengar di matan Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua macam hadat besar, yaitu janabah dan haid. Baik. Pertama kita pelajari janabah. Orang yang mengalami janabah dari kalangan laki-laki maupun wanita dinamakan junub. Ya, junub. Junubun. Baik laki-laki maupun wanita disebut junub. Ya. Janaba itu apa? Janaba adalah hadas besar yang dialami seseorang dikarenakan melakukan senggama itu jima' atau mengalami ejakulasi, inzal. Ini definisi janabah. Janabah adalah hadaf besar yang dialami seseorang karena melakukan jima' senggama atau mengalami ejakulasi, inzal. Definisi janabah yang kami sampaikan ini ya berdasarkan definisi junub yang disebutkan oleh Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah. Bahwa junub, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Fathu Dhil Jalali wal Ikram Syarh Bulughul Maram pada bab Al-Ghusl wa Hukm Al-Junub Ibn Uthaymin rahimahullah di sana mendefinisikan junub bahwa junub adalah setiap orang yang melakukan jima senggama atau mengalami inzal ejakulasi. Junub adalah setiap orang yang melakukan jima senggama atau mengalami inzal ejakulasi. Ya. Ini definisi junub. Dari sini kami memetik ya makna untuk mendefinisikan janabah bahwa janabah adalah hadas besar yang dialami seseorang karena melakukan salah satu dari dua hal tersebut apakah melakukan senggama meskipun tidak ejakulasi tidak insar atau mengalami ejakulasi mengalami insar nah akan kita pelajari berarti apa itu jima' dan apa itu inzal. Nah, yang pertama jima, senggama. Yaitu ya, definisi ini penting. Karena eh, dengan memahami definisi berarti mengetahui hakikat perkara itu. Nah, Sementara kita sudah dengar tadi bahwa dua perkara ini adalah penyebab janabah yang mewajibkan mandi. Pertama kita pelajari jima, senggama, yaitu didefinisikan oleh ulama. Nah, didefinisikan oleh ulama yaitu e, naam masuknya ya bagian kepala zakar alat kelamin lelaki secara utuh ke dalam farji alat kelamin wanita Ya. Jadi asalkan bagian kepala zakar itu sudah masuk berarti sudah tergolong jima. Nah, berarti sudah junub. Sudah junub. Nah, berarti sudah mengalami janabah, berarti wajib mandi. Meskipun andaikan hanya sebatas itu, hanya sebatas itu, terus berhenti misalkan, berarti sudah junub. Asalkan sudah masuk definisi ini yang sudah kita dengarkan tadi. Ya. Oleh karena itu sepasang suami istri jika melakukan hal itu kemudian mengakhiri sebelum mengalami inzal, sebelum mengalami ejakulasi berarti keduanya telah junub dan terkena kewajiban mandi untuk mengangkat janabahnya. Dan ini ya subhanallah banyak pasangan suami istri yang tidak tahu. Nah, banyak yang tidak tahu. Sebagian orang atau banyak orang menyangka bahwa janabah itu ya kalau inzal. Kalau keluar mani, taunya itu. Padahal ya seperti yang kita pelajari sekarang. Nah, dalilnya Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaq alaih. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jika seorang lelaki telah duduk di antara empat cabang dari istrinya, empat cabang ini maksudnya mengambil posisi senggama jima. Nah, lantas ya thumma jahadath lantas menggaulinya yaitu definisi di atas tadi yakni sudah memasukkan kepala zakarnya secara menyeluruh ke dalam farji istri faqad wajabal ghuslu sungguh telah wajib mandi nah ya jelas di sini pada hadis ini tidak dipersyaratkan sampai insal ejakulasi sampai keluar mani baru di baru kemudian di dianggap junub. Tetapi sebatas ya jima tadi dengan definisi yang telah kita pelajari sudah dianggap eh, na'am <clears throat> wajib mandi. Berarti sudah junub. Hadis ini muttafaq alaih. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Muslim dan riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim wa in lam yunzil wa in lam yunzil meskipun dia tidak melakukan inzal. Ini lebih jelas sekarang. Karena pada riwayat Muslim ini dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Wa in lam yunzil. Meskipun dia tidak melakukan inzal. Kata Nabi SAW. Dalil yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i wa massa al-khitanu khitana faqad wajaba al jika seorang lelaki telah duduk di antara empat cabang dari istrinya, tadi sudah kita dengar maknanya, yaitu mengambil posisi jima dan kata Nabi SAW, masal khitanul khitana dan khitan telah bertemu khitan. Ya. Apa maknanya khitan bertemu khitan? Kita tahu bersama laki-laki kalau di khitan kulfah kulfah yakni pembungkus bagian hasyafah bagian kepala zakar itu itu dipotong ketika itu dipotong maka akan terbuka kepala zakar itu hasyafah itu nah itu yang dimaksud dengan khitan di sini ya itu yang dimaksud dengan khitan khitan menyentuh khitan artinya bagian kepala zakar ini masuk karena itu yang dikhitan itulah sebabnya kita pelajari di definisi Eh, jima' adalah jika bagian itu sudah masuk. Ini makna khitan telah bertemu khitan. Sungguh telah wajib mandi. Faqad wajabal Gusruh. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh at tirmidhi dan dia berkata setelahnya Kata At-Tirmidzi setelahnya, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ini dari kalangan sahabat. Serta para fuqaha dari kalangan tabi'in dan setelahnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Roh, yani Ishaq bin Rahawai rahimahumullah. Mereka berpendapat jika khitan telah bertemu khitan, makna khitan bertemu khitan sudah diterangkan tadi. Ya ini terjadi senggama, telah wajib mandi. Ya. Ini keterangan At-Tirmidzi. Di antara keistimewaan Jami At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ya, di antara kelebihannya adalah dia menukil akwal, menukil pendapat-pendapat ulama. Ya. Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi seperti sunan yang lainnya dan seperti kitab Sahih Bukhari penulisnya membagi kitab hadis itu dengan kitab per kitab. Kitabul Iman, Kitabut Thahara, Kitabus Shalah dan seterusnya sampai akhir. Misalkan. Nah, Kemudian setiap kitab ini tadi dibagi per bab. Ya. Bab ini, bab itu, bab tentang wudhu misalkan, tentang mandi dan seterusnya. Ya, kecuali makanya tadi Anda tidak menyebutkan Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim, Al-Imam Muslim cuma membagi Sahih Muslimnya dengan kitab, memberi judul kitab, tapi judul bab tidak. Jadi judul bab yang ada dalam Sahih Muslim yang kita temukan pada syarahnya syarah Nawawi itu dari Al Imamun Nawawi. Pemberian judul bab itu dari Al Imam An Nawawi, bukan dari Al Imam Muslim. Al Imam Muslim cuma beri kitab saja. Nah, yang anan ingin anak sampaikan di sini tadi adalah di antara keistimewaannya Sunan At-Tirmidzi adalah setelah ini bab ini misalkan, bab tentang mandi misalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi Yang jatuh. Nah, disebutkan disebutkan hadisnya, ya, disebutkan hadisnya. Nah, Kemudian biasanya lima mutimidi memberi memberi penilaian hadit ini sahih atau hasan atau hasan sahih misalkan atau Nah. Kemudian beliau ya biasanya menyebutkan bahwa hadis ini telah diamalkan oleh ah, disebutkan ulamanya. Al-imam ini, al-imam ini. Para ulama atau jumhur ulama mengambil hadis ini beramal dengan hadis ini. Nah, seperti ini sekarang yang kami nukil ini, faida ini dari Al-Imam Tirmidzi, dari Jami' At-Tirmidzi. Beliau menukil kepada kita bahwa yang berjalan di atas kedua hadis ini di, di, yang berjalan di atas hukum yang terkandung pada kedua hadis ini ya ini adalah mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Disebutkan tadi nama sahabat, kemudian fuqaha dari kalangan tabi'in, dan setelah itu disebutkan beberapa a'imma di sini. Nah, jadi dengan ini kita mengetahui dalil masalah ini dan kita pun mengetahui siapa di antara ya ulama yang berpendapat dengan ini. Mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan a'immah setelahnya. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan pertama yaitu masalah e, senggama atau jima. Faktor kedua tadi terjadinya janabah apa? In inzal. Nah, ejakulasi. Artinya, ini dua perkara yang terpisah sebenarnya. Ini dua perkara yang terpi, terpisah. Nah, tadi sudah kita dengar bahwa jima tidak mesti diakhiri dengan in, inzal. Nah, boleh boleh jadi diakhiri berhenti sebelum itu. Nah, baik. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang inzal, ejakulasi. Inzal atau ejakulasi adalah penyemprotan mani saat terjadi orgasme. Ya, yaitu uh, mencapai puncak kenikmatan syahwat. Nah, apabila seseorang, yakni seorang lelaki dan wanita mengalami ejakulasi, inzal, berarti dia junub dan dia wajib mandi. Nah, apakah ejakulasi itu mesti melalui jalan jima? Tidak mesti. Makanya kita akan pelajari sekarang rincian tentang inzal ejakulasi. Ada yang terjadi saat terjaga dan ada yang terjadi saat tidur. Inzal ejakulasi ada yang terjadi saat terjaga ya, sadar, ada yang terjadi saat tidur. Yang pertama yang akan kita pelajari pertama adalah saat terjaga dalam keadaan sadar, yaitu terjadi saat orgasme, yakni puncak kenikmatan karena boleh jadi karena senggama yaitu yang kita pelajari di awal atau karena ya selain dari itu. Misalkan hanya berpelukan ya dan semisalnya tapi dorongan syahwat yang kuat yang begitu kuat terjadi ejakulasi. Nah. Baik. Di sini diterangkan tentang sifat uh, ejakulasi yang terjadi pada laki-laki. Nah, dan juga pada wanita. Sifatnya pada laki-laki, mani itu keluar melalui lubang zakar dengan terpancar kuat disertai rasa nikmat dengan konsekuensi. Setelah itu lemasnya badan dan meredanya syahwat. Tayyib ini sifat ejakulasi laki-laki. Ciri air mani laki-laki berwarna putih dan kental. Berwarna putih dan kental. Ya. Harus bisa membedakan antara mani dengan madhi. Madhi telah kita pelajari sebelumnya pada pembahasan wudhu dikarenakan keluarnya madhi hanya hadas kecil. Hanya mewajibkan u wudu dan wajib di dicuci ya, dicuci kalau itu di kemaluan. Adapun di selain kemaluan di bagian tubuh yang lain ataukah di pakaian maka madhi tidak harus dicu dicuci, bisa dengan disiram saja dengan air yang cukup. Ini sudah kita lewati sebenarnya. Nah, atau akan kita pelajari nanti di sini pada pembahasan uh, eh, ihtilam. Nah, karena di situ sering terjadi mus hal yang muskil, yang membingungkan. Sebagian orang bingung. Ya, ketika bangun tidur, ini mani apa madhi? Nah, ini hadat kecil apa hadat besar? Nah, makanya di sana kita akan pelajari nanti. Baik. Sementara mani ala sohi yang rawajih bukan najis. Ya, mani bukan najis, suci. Ya. Tayyib hadas besar yang mengharuskan mandi. Nah, di sini sebutkan cirinya, warnanya putih dan uh, kental. Nah. Baunya seperti bau tepung sari pohon kurma atau bau adonan roti atau bau tanah liat. Eh. Ini jika masih basah. Jika sudah kering, baunya seperti bau telur. Demikian keterangan ulama. Tayyib. Demikian pula halnya wanita yang mengalami ejakulasi, inzal saat orgasme, hal itu disertai rasa nikmat dengan konsekuensi yang sama, yaitu badannya lemas dan meredanya syahwat. Hanya saja, yang berbeda adalah sifat ejakulasinya dan sifat maninya. Wanita sifat inzalnya berbeda dengan laki-laki. Sifat mani dan warnanya pun berbeda sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, bahwa sifat inzal wanita berbeda dengan laki-laki, sifat mani dan warnanya berbeda ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al jauzi rahimahullah. Perbedaan antara keduanya adalah sifat ejakulasi laki-laki memancar. Ya, jadi memancarkan air mani dengan kuat. Sedangkan sifat ejakulasi wanita mengeluarkan air mani tanpa memancar. Wanita tidak memancar seperti laki-laki. Kemudian mani laki-laki kental, sedangkan mani wanita encer. Yang ketiga, mani laki-laki warnanya putih, sedangkan mani wanita warnanya kuning. Nah, marji referensi ya penjelasan perbedaan ini yang diterangkan Muqayyim kalian bisa lihat kitab Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul At-Tibyan fi Aksamil Quran. Penjelasan tentang macam-macam sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu pada pasal Inna lil mar'ati maniyun karrojul. Bahwa sesungguhnya wanita punya mani seperti laki-laki. Di sana beliau menerangkan masalah ini kami nukil dari kitab itu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda pada hadis Tauban pada hadis Sauban. Hadis ini diriwayatkan oleh lima Muslim. Ma'ur rajul abyadu. Air mani laki-laki warnanya putih. Wa ma'ul mar'ati asfaru dan air wanita air mani wanita warnanya kuning. Ini dalilnya. Sabda Nabi SAW ini. Fa'idha jtama'a. Apabila keduanya menyatu. Air mani laki-laki dan air mani wanita fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ati apabila keduanya menyatu dan kadar air mani laki-laki yang mendominasi jika kadar kadar air mani laki-laki mendominasi kadar air mani wanita ketika bertemu itu dan terjadi pembuahan azkara biiznillah anaknya laki-laki dengan izin Allah Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli jika kadar air mani wanita yang mendominasi dan terjadi pembuahan anafa biiznillah anaknya wanita dengan izin Allah. Jadi dari sini kita petik faidah di samping mengenali e, ciri e, warna perbedaan e, perbedaan warna air mani laki-laki dengan wanita juga kita memetik faidah bagaimana prosesnya sehingga anak itu lahir berjenis kelamin laki-laki ketika terjadi pembuahan dan bagaimana prosesnya sehingga wanita kalau kadar air mani laki-laki mendominasi maka jadinya apa lah laki-laki kalau kadar mm, mani wanita mendominasi jadinya perempuan nah beliau juga bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu Nabi SAW bersabda pada hadis Anas eh, riwayat hadis ini riwayat An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sunan sahih Sunan An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Al-Wadi'i Syamukbil dalam kitab As-Sahihul Musnad. Kata Nabi SAW, Ma'ur rajuli ghalidhun abiyadu. Air mani laki-laki kental berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru. Sedangkan air mani wanita encer berwarna kuning. Fa ayyuhuma sabaqa kana syabahu. Fa ayyuhuma sabaqa kana syabahu. Yani takdirul kalam wallahu alam. Fa ayyuhuma sabaqa kana syabahu bihi. Yani yang mana saja dari keduanya yang mendahului keluar adalah anak itu mirip dengannya. Jadi kalau masalah mirip bapaknya atau ibunya yang menentukan yang mana yang lebih keluar duluan keluar. Ya. Maka akan mirip dengan itu. Nah, tetapi perhatikan, Anda ingin menambah sesuatu. Ini sesuatu yang tidak bisa diatur oleh kita. Sebagian orang, ya, misalkan tidak mengatakan, ah, ini saya sudah tahu anunya, teorinya, ya, dari Nabi SAW. Supaya bisa dapat anak laki-laki, eh, harus mendominasi kadar air mani laki-laki. Kalau mau dapat eh, wanita, mendominasi yang wanita. Nah, kalau mau mirip yang ini berarti yang luang keluar. Kemudian mau diatur ya tidak bisa. Karena tidak diketahui kapan terjadinya pem pembuahan pas di situ kadar lagi-lagi yang banyak tidak terjadi. Pembuahan pas kadar air mani wanita yang banyak terjadi pembuahan. Akhirnya jadinya bukan lagi-lagi lagi, wanita lagi. Nah, kan begitu sulit. Tidak bisa kita mengaturnya. Nah, itu di luar kemampuan kita yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis-hadis ini menerangkan kepada kita bahwa prosesnya seperti seperti itu. Jadi jangan takalluf. Jangan membebani diri sesuatu yang eh, naam di luar kemampuan. Baik. Berbeda halnya yang eh, yakni tadi telah kita pelajari tentang definisi eh, eh, pengertian inzal ejakulasi. Nah, adapun jika air mani itu keluar begitu saja tanpa dilatar belakangi oleh syahwat, nah itu berbeda halnya. Nah, ini tiba-tiba air mani keluar, begitu saja. Tidak ada syahwat yang mendahului. Tidak disertai syahwat. Maka ini beda hukumnya. Itu mungkin terjadi karena suatu penyakit. Karena suatu penyakit. Atau sebab yang lain. Tiba-tiba saja keluar begitu. Padahal tidak ada syahwat sama sekali. Nah, maka itu bukan janabah. Itu bukan janabah. Kapan ini terjadi? Keluar emani begitu saja tidak ada syahwat, berarti itu bukan junub. Ini berdasarkan madhab Abu Hanifah. Malik, Ahmad, dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Pendapat ini yang didukung, dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Al-Albani, Ibnu Baz, dan Al-Uthaymin rahimahumullah. Dalilnya, pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah, yaitu dengan mandi. Artinya, pada ayat ini ada perintah bagi orang yang junub untuk mandi. Ya. Hadis yang kedua hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Hadis riwayat Muslim, hanyalah sesungguhnya mandi diwajibkan karena keluarnya air mani. Ya, karena keluarnya air air mani. Dari sini kita memetik hukum bahwa jika air mani keluar wajib man mandi. Tayyib. Dalil berikutnya hadir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ia berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Adalah aku seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi. Faja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa dhahri. Lantas aku sering mandi karena itu. Ya, sampai punggungku terasa sakit. Perhatikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mandi karena apa? Karena sering keluar apa? Madhi. Madhi. Nah. Karena sering mandi sampai punggung beliau terasa sakit. Fadzakartu dzalika lin sallallahu alaihi wasallam au dzukira lahu. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Nabi saw atau ada yang menyampaikan kepada beliau. Atau ada yang menyampaikan kepada beliau. Nah, di sana ada hadis yang lain dalam As-Sahih yang menerangkan terkait juga dengan ini berita yang sama Ali radhiyallahu taala mengabarkan bahwa dirinya sering mengeluarkan madhi dan beliau malu bertanya sendiri kepada Nabi SAW. Nah, ya, mengutus utusan. Nah, nah, faqala lantas beliau SAW bersabda, la taf'al Jangan lakukan hal itu. Berarti yang dilakukan Ali radhiyallahu taala ini salah. Keliru. Karena keluarnya madhi tidak mewajibkan man mandi cuma mewajibkan wudhu. Maka kata Nabi SAW, La taf'al, jangan lakukan itu. Idza ra'aital madhiya, idza ra'aital madhiya, faghsil dzakarak. Jika engkau mengeluarkan madhi, cucilah kemaluanmu. Berarti nah, najis karena diperintahkan, diwajibkan dicuci. Wa tawadda wudhu'aka lis-shalah. Dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Berarti hadas kecil. Mewajibkan wudhu bukan wajibkan mandi. Diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fa idza fadakhtal ma'a faktasif. Wa fi riwayatin 'inda Ahmad, idza hadafta faghtasil minal janabati. Fa lam takun hadifan fala taktasil. Penjelasan Nabi SAW berikutnya. Jika engkau memancarkan mani, makna fadokhta artinya memancarkan. Ya, pada riwayat Ahmad hadaftah yakni melontarkan, memancarkan, bukan keluar begitu. Ya, bukan mengalir begitu, tanpa terpancar bukan. Fadokhta hadaf artinya memancarkan dengan kuat. Itu makna fadokhta ya dan hadafta. Jika engkau memancarkan mani, mandilah. Jika engkau tidak memancarkan mani, janganlah engkau mandi. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i serta yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani Hadith Ali bin Abi Thalib ini yang jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwa janabah adalah memancarkan mani yang disertai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Berarti kalau air mani itu keluar begitu saja tanpa dilatar belakangi syahwat, ya tidak terpancar. Berarti itu hanya hadas kecil, yang membatalkan wudhu. Hadas kecil yang membatalkan wudhu. Itu tadi yang sudah kita dengar sebelumnya. Keluar karena apa? Misalkan penyakit, penyakit atau sebab lainnya kok tiba-tiba keluar gitu loh. Padahal tidak ada syahwat. Nah, itu bukan janabah. Itu hanya hadat kecil yang mewajibkan wudhu. Dengan demikian, Ya, di sini akan terjawab satu problem yang sebagian orang tanyakan. Yaitu apabila ada sisa mani yang keluar saat mandi atau setelah mandi. Nah, yakni seseorang misalkan ya berhubungan ya suami istri. Kemudian terjadi inzal, ejakulasi. Nah, ya sudah reda Kemudian ketika mandi, ketika mandi kok tiba-tiba ada yang keluar lagi, gitu. Ada sisa-sisa mani yang keluar. Atau setelah mandi, nah sudah berpakaian misalkan, ternyata kok ada yang keluar. Apakah berarti mandi lagi? Karena keluar lagi? Jawabannya tidak. Hal itu tidak menyebabkan janabah berikutnya. Di sini kami nukil fatwa Al-Imam Ibnu Baz. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menerangkan bahwa sisa mani yang keluar akibat syahwat terdahulu tidak berefek janabah. Jadi itu tadi sisa mani yang yang tertinggal, ada yang belum ada yang belum keluar. Nah. Baik. Jadi itu syahwat terdahulu. Ini cuma sisa-sisanya, menyusul. Nah, jadi itu tidak berefek janabah karena keluarnya tidak disertai syahwat. Itu sudah tidak ada syahwat, keluar begitu saja. Karena itu memang sisa-sisa yang belum keluar. Nah, maka itu bukan junub. Ya, demikian keterangan Ibnu Baz rahimahullah. Kami nukil dari beliau dalam kitab Majmu' al-Fatawa pada jilid 10 dalam 188. Nah, Kalau begitu hukumnya apa? Ketika itu terjadi, sisa mani ini keluar, hukumnya kata Ibnu Baz rahimahullah, itu adalah hadat kecil. Cukup dibersihkan dengan cara istinja. Ya, dengan cebok. Dan bersuci dengan wudu. Karena itu hadat hadat kecil. Hadat hadat kecil. Nah, bukan hadat besar tapi hadat kecil. Nah, jadi di, di, dicuci saja, cebok, istinja, kemudian wudhu, ulangi wudhu. Nah, adapun mani yang keluar akibat syahwat berikutnya, eh kata beliau karena berpelukan atau faktor lainnya yang membangkitkan syahwat, hal itu adalah mani baru yang menyebabkan janabah. Nah, paham ini? Yang kedua, jenis ejakulasi yang kedua adalah saat tidur. Ejakulasi saat tidur adalah saat orgasme karena mimpi melakukan senggama yang dikenal dengan istilah mimpi basah. Ihtilam. Dalilnya adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran sedikit pun. Ini di sini ada penetapan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat ma malu. Nah. Ya. Dan pada hadis yang lain disebutkan Inna Allah Inna Allah hayyun sesungguhnya Allah Maha Pemalu yastahi minal 'abd idza rafa'a yadayhi ila sama ay yaruddahuma sifra sesungguhnya Allah Maha Pemalu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit berdoa, Allah Subhanahu wa taala malu untuk menolaknya. Kedua tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Jadi mesti dijawab oleh Allah Subhanahu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi selalu ingat kaidah tauhid al-asma wa sifat. Ya, apa saja yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita tetapkan. Maka kita tetapkan sifat malu ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat sifat malunya Allah tidak sama dengan hakikat sifat malunya selain Allah. Beda dengan malunya kita. Ya. Dan makhluk-makhluk yang lainnya. Naam. Dan kita tetapkan menggairi tahrif. Tidak boleh kita tahrif, kita palingkan maknanya. Nah, wala tashbih tamsil dan tidak boleh kita samakan hakikatnya dengan makhluk. Baik. Kita lanjut. Ummu Sulaim mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq kebenaran sedikit pun ahal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat artinya musulaim radhiyallahu anha di sini tidak malu bertanya kepada Nabi SAW karena ini perkara agama, perkara syariat. Kita sekarang mempelajari ini, padahal ini pembahasannya terus terang agak sensitif. Nah, anak ini menyampaikannya ke antum dalam kondisi ya tidak serileks biasanya nah, menyampaikan ini karena ini pembahasannya sedikit ya seperti yang antum sudah dengar tapi ilmu masalahnya syariat ini harus diketahui harus di diketahui nah nah pertanyaannya apa Musulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal 'alal mar'ati min ghusli idha hiya ihtalat halamat Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi jika dia mengalami ihtilam? Nah, faqala maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, ya. Idza ra'atil ma' jika dia mendapati air maninya keluar." Ya. Jika dia mendapati air maninya keluar. Kita akan memetik hukum-hukum dari hadis ini. Nah, pertama hadis ini menunjukkan bahwa kaum wanita juga mengalami mimpi basah, ihtilam, seperti halnya kaum laki-laki. Nah, Rasulullah SAW di sini menegaskan bahwa yang mengharuskan untuk mandi adalah mimpi yang disertai keluarnya mani. Ini hukum yang kedua. Jadi yang mengharuskan mandi adalah mimpi yang disertai keluarnya mani. Artinya, meskipun seseorang tidak ingat bahwa dirinya telah bermimpi, tetapi dia mendapati air maninya keluar tetap wajib mandi. Dia bangun tidur, tidak ingat apa-apa. Tidak ingat apa-apa. Tapi dia melihat pakaiannya basah, ada air mani. Berarti wajib man mandi. Sebaliknya jika air mani tidak keluar, tidak wajib mandi meskipun bermimpi mimpi tapi tidak sampai keluar air mani berarti tidak wajib mandi. Jadi masalah ini tidak keluar dari tiga keadaan. Ya. Tidak ada yang keempat. Cuma tiga ini saja. Jika kita sudah menguasai yang eh, tiga, tiga keadaan ini, ya, maka kita bisa beramal dengan benar. Yang pertama, seseorang terbangun dari tidurnya, mendapati sesuatu telah keluar dari kemaluannya, dan dia yakin bahwa itu adalah air mani. Yakin itu air mani. Karena dia sudah mengenal cirinya. Dia sudah mengenal warnanya, sudah mengenal si e, sifatnya, baunya. Nah, sudah kita pelajari tadi. Ya. Berarti dia mengalami janabah yang mengharuskan mandi. Sama saja di sini apakah ia teringat mimpinya atau tidak. Jadi tidak perlu mengingat-ingat lagi. Ya, apakah betul tadi mimpi atau tidak? Sudah, jangan pedulikan itu. Yang penting sekarang yakin ini air Erman. Nah, berarti wajib mandi. Ini disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama. Tayyib. Adapun pakaian atau bagian tubuh yang terkena air mani tidak wajib dibersihkan. Tidak wajib di dibersihkan. Kenapa? Karena mani bukan najis menurut pendapat yang rojih. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah air mani itu suci atau najis? Yang rojih suci. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid di sana beliau menukil perdebatan dua orang. Perdebatan yang sangat seru. Satunya memperjuangkan bahwa saya berasal dari sesuatu yang suci. Yang satunya memperjuangkan bahwa dia berasal dari sesuatu yang najis. Nah, kita ingin mendukung yang mana? Ingin berasal dari sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis? Hah? Ini secara perasaan saja sekarang. Pingin dari sesuatu yang suci dari sesuatu yang najis? Hah? Semua kita memilih yang suci kan begitu. Ya kita mendukung pendapat itu. Nah, dalil-dalil yang ada menunjukkan itu, menunjukkan suci. Nah, namun disunahkan membersihkannya dengan air jika belum kering. Jika belum kering, disunahkan dibersihkan dengan air. Ya, dicuci dengan air. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kuntu agsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." adalah aku biasa mencuci mani dari pakaian Rasulullah SAW. Thumma yakhruju ila salah. Kemudian beliau keluar menuju salat. Wa atharul ghus wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma. Keluar beliau menuju salat dalam keadaan bekas cucian pada pakaiannya masih basah dengan air, masih kelihatan bekas dicuci di situ. Nah, muttafaq alaih. Ini tadi kalau masih basah. Kalau sudah kering, dibersihkan dengan cara dikerik. Dikerik. Ya. Baik, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan, thumma yadhhabu fayusalli fih Adalah aku biasa mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW. Kemudian beliau pergi dan sholat dengan pakaian itu. Pada riwayat muslim lainnya dengan lafaz ahukkuhu min thawbi Rasulullah SAW ya bisan Dufri, Aku mengerik mani yang telah kering dari pakaian Rasulullah SAW dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan dari hadis ini kita bisa memetik ya, dalil merojihkan pendapat tadi bahwa air mani itu su, suci, yaitu Nabi alaihi salatu membiarkan air mani itu di pakaiannya sampai kering. Dibiarkan sampai kering. Ya, padahal ajarannya Nabi alaihi sunnahnya beliau alaihi kalau najis langsung segera dibersihkan. Nah, langsung segera dibersihkan. Nah, tidak ya dibiarkan. Ini pada pakaian yang beliau kenakan masalahnya. Pada pakaian yang dikenakan dikenakan. Dipakai oleh beliau. Dibiarkan sampai kering. Kemudian setelah itu cuma dikerik dengan kuku oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau pergi sholat pakai pakaian itu. Ini menunjukkan bukan najis. Nah, tidak bedanya kalau misalnya baju kita kena dahak, ya, kena ingus. Nah, kalau kita lihat masih basah kita bersihkan, kita cuci kan gitu baik eh, tidak kelihatan misalkan atau dia sudah kering ya kita kerik hilangkan sudah nah oleh karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya amit, yakni hilangkan nah air mani itu dari darimu ya perlakukan seperti mukhat. Perlakukan seperti ingus, seperti dahak. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan nah, najis. Nah, Keadaan yang kedua dari keadaan yang terkait dengan apa? Mimpi bah basah, ihtilam. Seseorang terbangun dari tidurnya mendapati sesuatu telah keluar dari kemaluannya dan dia yakin bahwa itu adalah madhi bukan mani bagaimana dia yakin bahwa itu madhi dia mengenali madhi dia sudah tahu ya warnanya sifatnya cirinya ya kalau madhi itu bening ya dan sifatnya lengket lengket jadi kalau kepegang dia akan ketarik Nah, seperti lem. Dan dia encer, tidak seperti man. Nah, memang bisa dibedakan. Ya, dengan mengenali warna, e, sifat dan e, eh, na, e, eh, cirinya ini tadi. Nah, dia yakin bahwa ini madhi. Nah, berarti dia tidak mengalami janabah dan dia tidak wajib mandi. Ini juga disepakati oleh ulama. Berarti kewajibannya apa? Adapun zakar atau farji wajib dicuci dengan uh, dicuci dengan air dari madhi yang mengenainya. Sebagaimana disebutkan pada hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Tayyib. Bagian kemaluan wajib dicuci dicuci. Cara membersihkannya adalah dicuci dengan air. Bagian tubuh lainnya atau pakaian yang terkena madhi, misalkan mungkin mengenai paha, ya, kena paha atau mengenai e, celana atau sarung, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ada keringanan dalam hal pembersihannya. Tidak diharuskan dicuci. Caranya disiramkan air padanya tanpa dicuci Cukup disirami air dengan air yang cukup. Tam, makna tidak dicuci tidak perlu digosok, tidak perlu diperas. Nah, kalau cuma disirami, disirami air sudah. Itu bukan dicuci namanya. Itu namanya disirami air. Kalau dicuci, ya kalau pakaian, dicuci itu artinya dia digosok, kemudian diperas. Nah, kalau pada paha misalkan, Disirami air kemudian kita gosok-gosok. Nah, itu namanya dicu dicuci. Adapun ini cukup siramkan air sudah selesai. Tapi airnya tentunya cukup ya. Bukan diperciki air sedikit gitu. Nah, siramkan air yang cukup. Nah, eh, ini menurut pendapat yang rojih. Dalilnya ya dalil keringanannya dari hadits Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cara membersihkan madhi yang mengenai pakaiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakfika ya cukup bagimu bi an ta'khudha kaffan min ma'in mengambil seciduk air fatamdhaha biha min thawbik lalu siramkan pada pakaianmu haitsu tara annahu asabahu yang engkau ketahui terkena mati. Ya, Nabi SAW merintahkan kepada Sal bin Hunayf siramkan pada pakaian yang, yang, yang kamu ketahui terkena mati. Beliau tidak merintahkan dicuci. Nah, hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dinyatakan hasan oleh Al Albani. Keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga seseorang mendapati sesuatu telah keluar dari kemaluannya. Dia terbangun mendapati ada sesuatu yang keluar. Tetapi dia tidak mengetahui apakah itu mani atau mati. Dia bingung. Ini mani atau mati? Ini mati atau mani? Bingung. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, hendaknya dia mencari indikasi, mencari korinah sebagai penguat untuk berijtihad. Ya, kata ijtihad itu bukan berarti hanya ulama. Hah? Kata ijtihad bukan berarti hanya untuk ulama. Kullum bihasabi. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan momennya. Penggunaan kata ijtihad ini digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ya, kalau kita mengalami ini berarti kita akan berijtihad. Yani kita menganalisis. Ijtihad yang ini adalah analisis. Kita mengerahkan kemampuan kita yang kita miliki untuk memberi kesimpulan. Ini apa ini? Mani nah, atau, atau mati? Ya, tetapi tingkatannya bukan ilmu, bukan yakin karena Permasalahannya sekarang ini kita tidak tahu sudah ini mani atau mati. Jadi tidak bisa yakin 100% tidak bisa. Tidak bisa dipastikan. Bisanya hanya ijtihad, analisis, tingkatannya cuma lon rojih. Prediksi kuat. Dan ini ya bisa menjadi dasar untuk beramal. Ini dipelajari dalam ilmu ya usul fiqh. Nah, Keterangan Syekhul Sa'ib Ibn Taimiyah. Baik, bahwa dasar untuk beramal itu ada dua. Yang pertama adalah tingkatan il, ilmu. Kalau ilmu itu yakin, jadi 100%, pasti. Tidak ada kemungkinan keliru. Itu kalau ilmu. Yang kedua, dhon rajih. Dhon rajih ghalabatul dhon. Yani dugaan kuat, prediksi kuat. Ya, 80%, 70%, 90%, 95%, ya. Tapi tidak bisa dipastikan, tidak bisa diyakinkan. Namun dugaan kuat, prediksi kuat itu. Ya, artinya masih ada kemungkinan keli keliru tapi kemungkinannya ke kecil. Itu sudah cukup untuk beramal. Termasuk dalam hal ini terpaksa beramal dengan ini. Jika ya punya korinah, punya indikasi yang bisa dijadikan acuan untuk menganalisis, untuk berjitihad. Indikasi itu ada dua macam. Pertama, dengan cara mengingat apakah tadi ketika tidur dia mimpi. Ya, jika dia ingat bahwa dirinya mimpi basah, kemungkinan besar itu adalah mani. Kemungkinan besar itu mah mani. Sebab Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mimpi basah yang mengharuskan mandi, beliau berkata, Naam, Ida ro'atil ma, ya, wajib mandi jika dia mendapati air maninya keluar. Nah, perhatikan kembali hadis Ummu Salamah, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, hal alal mar'ati min guslin idha idha hiya Apakah wanita juga wajib mandi jika dia mimpi? Jika dia mimpi? Apa jawaban Nabi? Naam, Idha ru'atil ma. Ya, wajib mandi jika wanita itu mendapati air mani keluar. Artinya apa? Ya. Air mani ini keluar dasarnya karena min mimpi. Jadi kalau teringat Oh iya, tadi memang saya mimpi waktu tidur. Berarti dugaan kuat ini apa? Air air mani. Berarti hukumi dirinya hadas besar. Nah, kemudian perlakukan itu sebagai air mani. Baik. Yang kedua, dengan cara mengingat apakah sebelum tidur syahwatnya bangkit. Lantaran dia melihat sesuatu misalkan. Syahwatnya sempat bangkit karena melihat sesuatu atau dia berkhayal misalkan, ya. Jika syahwatnya bangkit, kemungkinan besar itu mati. Karena biasanya orang yang bangkit syahwatnya biasanya mengeluarkan mati. Nah, jelas Yang jadi masalah lagi sekarang kalau tidak ada korina, tidak ada indikasi. Apa yang menjadi acuan untuk berijtihad, untuk menganalisis tidak ada. Berarti apa yang dilakukan? Nah, jika tidak ada satupun dari dua indikasi penguat ini yang diingatnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan, anggap itu mani. Berarti hadas besar. Ada yang mengatakan, anggap itu ma madi, Berarti hadas kecil. Ada dua pendapat. Ini kalau tidak ada apa tadi? Tidak ada korina indikasi yang dijadikan acuan untuk menganalisis. Yang rojih menurut kami kembali ke hukum asal yang meyakinkan. Dan ini kaidah. Ya. Kaidah salah satu kaidah fikhiyah. Nah, kembali kepada hukum asal yang meyakinkan. Nah, di sana pada pembahasan kaidah fiqhiyah dipelajari tentang masalah hukum asal. Dan seseorang diwajibkan berjalan di atas hukum asal. Kecuali kalau ada dalil yang meyakinkan yang menggeser keluar dari hukum asal itu. Nah, nah sekarang kita pelajari apa hukum asal setiap orang? Apakah hukum asal setiap orang dia suci atau dia berhadas? Hadat besar. Hukum asal setiap orang, apakah dia bersuci atau dia junub? Hukum asalnya apa? Su? Suci. Tidak bisa di, di, di, difonis junub tanpa alasan yang meyakin, meyakinkan. Nah, dan di sini juga tidak ada ijtihad masalahnya. Nah, karena dia ragu tingkatannya, ragu. Tadi kita sudah lewati tingkatan ilmu. Ini yakin pasti 100%. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Don roji, golabatul don. Prediksiku kuat berdasarkan indikasi korin yang jadikan acuan. Ya, ini kemungkinan besar benar. Kecil kemungkinannya salah. Tingkatan berikutnya ragu 50%, mani 50%, ma madhi. Bingung. Nah, akhirnya apa? Kembali ke hukum hukum asal bahwa suci. Ya. Berarti cairan itu dihukumi sebagai madhi. Jangan hukumi sebagai mani. Ya, karena pada dasarnya setiap orang suci, tidak tidak junub. Berarti anggap itu sebagai madhi. Ya sehingga cukup baginya berwudu dan membersihkan madhi itu. Pendapat ini ini yang dipilih oleh asy Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz dan asy Al-Imam Ibnu Utsaimin. Nah. Ya, kedua imam besar ini merujihkan pendapat ini wallahu a'lam. Sampai di sini kita selesai mempelajari salah satu dari dua faktor penyebab seseorang junub yaitu jana janabah e, yaitu apa Naam. Yaitu Afwan, sampai di sini kita selesai mempelajari salah satu dari dua macam hadas hadas besar yaitu apa? Jana janabah. Nah, itu janabah. Nah, Ya langsung dihafalkan ya. Janabah hadat besar yang dialami karena mengalami uh, melakukan jima atau inzal. Baik. Dan sudah kita uh, pelajari semuanya rinciannya. Sekarang e, berikutnya kita akan beralih ke jenis hadat yang kedua, kedua yaitu haid. Ini khusus pada pada wanita. Nah, khusus pada wanita. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? dulu. Bisa angkat tangan, tidak harus pakai tulisan. Nah, Allah. Nah. Ini muskilah. Nah, ada yang bertanya, Bagaimana jika seseorang tidur kemudian dia terbangun dalam keadaan dia mendapati ada air mani tetapi dia tidak ingat dia tidak ingat bahwa dirinya bermimpi ketika tidurnya sementara orang ini punya penyakit ya biasanya memang air maninya keluar begitu saja karena ada penyakitnya. Nah, ini permasalahan. Dan permasalahan ini permasalahan yang berat. Permasalahan yang sulit. Nah, masalahnya mau dihukumi dia ihtilam mimpi basah dengan air mani yang dia dapatkan itu tetapi tidak ada korina yang menguatkan bahwa dia mimpi, mimpi karena dia tidak ingat mimpi atau tidak ya sementara memang dia punya penyakit biasa keluar Ya, air maninya begitu saja. Wallahu alam di sini mungkin bisa membantu yaitu memperhatikan bagaimana biasanya penyakitnya. Ya, apakah penyakitnya ini yakni air maninya keluar begitu saja juga biasa atau sering dia alami terjadi saat tidur? dalam keadaan dia tahu ya nih bahwa oh ini eh, keluar misalkan saat-saat mau tidur misalkan belum belum sampai nyenyak ya karena tidur itu ada dua macam ya ada tidur yang nyenyak itu yang membatalkan wudhu tidak sadar nah ya, kalau keluar angin kalau dia dia buang angin tidak tidak terasa. Itu sudah hilang kesadaran. Itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya cuma tidur yang tidur yang belum sampai nyenyak, ya artinya kalau buang angin terasa, ini tidak membatalkan wudhu. Nah itu ditepuk sedikit langsung bangun. Ada bunyi sedikit langsung bangun. Nah, ya ada goyangan sedikit bangun. Jadi kalau misalkan ada keluar maninya karena penyakitnya dia rasa. Misalkan. Ya, barangkali itu bisa membantu yakni mencari korina untuk menguatkan bahwa itu memang penyakitnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masalah ini butuh dipelajari eh, lebih lanjut dan butuh mencari keterangan ulama. Tapi jarang ya sepertinya orang atau memang e, penyakit mani keluar itu biasa ya? Hah? Jarang kan? Jarang ya. Nah, artinya kasus ini pun kasus yang jarang terjadi. Wallahu a'lam. Di sini ada yang menanyakan tadi Ustaz mengatakan jika sisa mani masih keluar pada saat sudah mandi janabah, cukup dibersihkan saja, tidak perlu mandi janabah lagi. Ya, tetapi itu dihukumi Anda tambahkan, ingatkan tadi disampaikan. Tetapi itu dihukumi sebagai apa? Hadas kecil. Ya, jadi istinja cebok bersihkan kemudian wudhu. Pertanyaannya gimana jika sudah mandi janabah terus mau sholat lalu di tengah-tengah sholat sisa mani ada yang keluar Gimana dengan keadaan tersebut? Ya sholatnya batal. Karena man yang keluar itu hadat kecil. Sholatnya batal. Karena wudhunya bah, batal. Berarti dia keluar dari sholatnya, bersihkan kemudian ya kemudian apa? wudhu kemudian ulangi sholatnya. Nah, Apakah harus wudhu setelah mandi janabah? Kita akan pelajari nanti secara detail tentang sifat atau tata cara mandi janabah. Mandi janabah tata caranya sifat ya sifatnya ada dua. Mandi suci ada dua tata caranya. Ada tata cara yang sifatnya wajib. Jadi ada tata cara wajib. Tata cara wajib jika ini dilaksanakan mandi sah. Ya, yaitu membasuh seluruh tubuh tanpa kecuali termasuk kulit kepala yang ada di balik rambut yang tebal, semuanya. Nah, yang ada di balik rambut-rambut yang ada di tubuh, semuanya kulit yang tertutupi rambut itu tebal atau tipis harus terbasuh oleh air. Terserah mau mulai dari mana. Terserah mau mulai dari mana. Yang penting semuanya terbasuh, sah. Itu tata cara yang wajib. Dan tanpa di, di tanpa di, disertai dengan wudhu itu. Nah, tata cara yang kedua adalah tata cara yang sunnah, tata cara yang afdol, yang diajarkan oleh Nabi SAW pada amalan beliau. Pada amalan beliau, praktek beliau, ini e, tata caranya ya panjang. Nah, akan kita pelajari secara e, detail nanti. E, nah, yang jelas pada tata cara sunnah tersebut diawali dengan diawali dengan anggota-anggota wudhu. Yang terlebih dulu dibasuh adalah anggota-anggota wudhu. Atau menurut pendapat yang lain diawali dengan wudhu. Nanti kita akan pelajari. Nah. Ya. Beda bahasanya ketika mengatakan dimulai dengan anggota-anggota wudhu. Artinya yang pertama dibasuh anggota-anggota wudhu dan itu sudah bagian dari mandi. Bukan wudhu tersendiri. Ya, kalau dikatakan bahasanya diawali dengan wudhu berarti berwudhu, yakni amalan wudhu tersendiri. Baru kemudian mulai mandi. Nah, ini akan kita pelajari semuanya nanti. Yang jelas, yang rojih, jika seseorang mandi baik dengan tata cara sunnah ataupun tata cara wajib yang tidak diawali dengan wudhu sebelumnya, maka hadas besar dan kecilnya terangkat semuanya. Hadas besar dan kecilnya ter terangkat semuanya. Dengan mandi yang dia lakukan. Artinya setelah mandi tidak diharuskan wudhu. Dia sudah suci dari hadas besar dan kecil langsung sholat. Meskipun dalam mandinya dia tidak wu, tidak wudhu. Karena ya, dia telah berniat untuk mandi yang mandi ini mengangkat hadat besar dan hadat kecil. Ya. Karena anggota-anggota wudhu juga terbasuh dalam man, mandi. Dan hadat kecil itu terkandung dalam hadat besar. Jadi terangkat semuanya. Ini yang rojih. Kecuali kalau dia mengalami hadat kecil yang lain ya. Nah, seperti yang dibahas tadi, misalkan ada sisa mani yang keluar atau dia buang angin, eh, ini lain lagi masalahnya. Sudah tadi yang terbang. Nah. Bagaimana keadaan bila saat dia atau seseorang buang air besar atau buang air kecil, ada sesuatu yang keluar memancar seperti butiran-butiran putih yang kental. Ya. Di mana dia meyakini itu adalah mani. Namun tidak ada indikasi syahwat yang ia rasakan. Keadaan ini sering ia rasakan saat ia jarang berjima dengan istrinya. Nah, Sebenarnya di sana ada satu cairan yang yang mirip dengan mani. Mirip dengan mani. Ya. Cuma bedanya dia agak keruh. Dan itu pun keluarnya setetes atau dua tetes sehabis kencing. Mengikuti kencing. Dan itu pun jarang terjadi. Itu terjadi kalau seseorang eh, badannya badannya eh, lelah. Misalkan eh, habis kerja keras. Setelah kerja keras atau mengangkat suatu yang berat, nah itu terkadang keluar setetes dua tetes setelah kencing. Ya setelah kencing berakhir mirip dengan mani. Tapi agak keruh. Itu namanya wadi. Ya itu najis. Tetapi berdasarkan keterangan yang disebutkan di sini saat dia buang air besar atau buang air kecil. Nah. Ya. Dan di sini katakan eh, dia meyakini itu mani, tidak masalah. Tidak masalah. Karena di sini disebutkan bahwa tidak ada indikasi syah, syahwat yang ia rasakan. Artinya, kalau itu benar mani seperti yang dia yakini, berarti maninya keluar begitu saja. Berarti masuk dalam kategori apa ini? Hadas kecil. Nah, tidak masalah. Di sini terkumpul padanya beberapa hadas kecil. Yani dia kencing, keluar juga itu. Ya, kemudian dia buang air besar keluar juga itu. Semuanya hadat kecil. Yang jelas itu diwakili dengan satu kali wudu. Cebok istinja kemudian wudu. Selesai. Alhamdulillah. Ini baru. Anda ini. Sudah. Terkadang suami tidak tahan Sementara istri masih dalam siklus haid. Tapi tidak ada darah yang lagi hanya bercak yang jarang keluar. Apa nasihat Ustadz? Apakah tidak mengapa? Nah, apakah tidak mengapa disentuhkan saja tanpa masuk? Nah, tanpa memasukkan jangan bermain-main di daerah larangan. Nah, <clears throat> jangan bermain-main di daerah larangan. Tayyib. Man hama haulal hima yusiku ayyaqa fi. Siapa yang bermain-main, berputar-putar di daerah larangan, dikhawatirkan sebentar lagi dia masuk. Nah, seperti seseorang yang menggembalakan kambingnya. Ini garis batas. Ya, garis batas. Jika melewati garis batas ini maka masuk daerah lara, larangan. Melanggar dia. Kambingnya digembalakan di sini, di garis-garis ini. Hah? Kemungkinan bakal masuk tidak? Hah? Lengah sedikit masuk. Nah, ya sama dengan ini. Ya. Khawatir. Nah, khawatir tidak bisa menahan diri. Oleh karena itu, ya, kita lihat contoh bagaimana amalannya Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Pada kondisi seperti itu, ya mengenakan mengenakan sarung, yakni berpakaian ditutupi, ya. Nah, kemudian melakukan apa yang biasa dilakukan oleh suami istri selain ji, jima. Aman. Nah, aman. Adapun seperti yang hendak dilakukan yang dilakukan ini, lah jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan. Tayyib, lakukan cara-cara lain, solusi-solusi lain yang bisa ditempuh. Nah, asalkan bukan yang seperti ini yang uh, bisa menjerumuskan. Tayyib, <clears throat> bisa melakukan istimna, ya, dengan bantuan istri, itu halal berdasarkan ijma' ulama ulama ijma' boleh istimna kalau yang melakukannya adalah istri. Nah, terserah pilih dari bagian tubuhnya yang disukai, yang penting jangan daerah itu. Nah, Tayyib, yang penting jangan daerah itu. Barakallahu fikum. Apabila dua khitan hanya bersentuhan, apakah tidak mewajibkan mandi? Iya, artinya cuma tersentuh, tidak ada yang masuk, tidak mewajibkan mandi. Karena tidak masuk dalam kategori jima' dengan definisi yang telah kita pelajari. Bagaimana jika pada saat mandi junub di tengah proses mandi tiba-tiba keluar apa ini kencing? Maka apabila, eh, apakah wajib untuk berudu lagi setelah mandi? Nah, ketika sedang mandi junub di tengah proses mandi keluar air kencing. Artinya apa? Terjadi hadat kecil. Berarti uh, eh, faida mandi yang dilakukan yang akan mengangkat ya yang mengangkat hadat kecilnya ini batal sudah karena dia ken kencing di tengah mandinya. Adapun mandinya, mandinya sendiri akan mengangkat hadat besar ti, tidak batal dengan itu. Lanjutkan saja mandi sampai selesai, hadat besarnya terangkat, tapi hadat kecilnya ti, tidak karena dia kencing tadi. Berarti dia wajib berwudu setelah mandi. Nah, nah apabila seseorang mandi janabah dengan Eh, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di tengah amalan tersebut seseorang tersebut kencing atau keluar angin apakah dia lanjutkan mandinya atau mengulang dari awal lanjutkan mandinya jangan ulangi dari awal mandinya tidak batal dengan kencing atau keluar angin karena kencing keluar angin adalah hadas kecil sementara mandinya untuk mengangkat hadas besar jadi lanjutkan sampai selesai setelah selesai mandi berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Apabila seseorang malam harinya dia jima, kemudian orang ini menunda mandi janabah sampai datang waktu subuh. Ketika dia bangun dari tidurnya dan dia mendapati waktu subuh sudah masuk dan dia hendak mandi janabah tetapi dia tidak mendapati air untuk dia mandi janabah sementara waktu subuh sudah tiba. Apa yang harus dia lakukan? Nah, yang harus dia lakukan adalah mencari air di sekitarnya. Mencari air di, di sekitarnya. Di rumahnya tidak ada air, dia punya tetangga. Ya, minta air dari tetangganya. Ya, atau ada penjual air. Nah, jadi uh, udur untuk tayamum. Ah, kita akan pelajari nanti di sini dalam buku ini, insya Allah. Udur untuk tayamum yaitu salah satunya tidak mendapatkan ah, air. Nah, salam tajidu ma'an. Tidak mendapatkan air maksudnya setelah dia berusaha mencari di sekitarnya. Di sekelilingnya. Tanpa menyusahkan diri, memberatkan diri sehingga dia termudaratkan. Sampai ber, nah, tanpa berakibat dia jadi sakit gara-gara cari air. Nah, ah, gitu. Meskipun dia harus membeli air, meskipun harus membelinya, nah, atau diambil kendaraannya kalau punya kendaraan, cari air di sekitarnya. Tetapi itu tadi jangan sampai ter termudaratkan. Nah, yang mampu dijangkau dan dia tidak tidak menyusahkan diri dan tidak sampai termudaratkan. Nah, kalau ada air dijual ya dibeli. Nah, seperti itu. Jika memang tidak ada berarti tayamum. Ini mungkin terkadang terjadi kalau apa pam mati ya di kota misalkan ya pamnya mati nggak ada air betul-betul habis. Nah, air minum juga tidak ada. Air galon ada kan? Nah iya. Nah, jadi pikirannya air yang di bak yang di, di, di kamar mandi. Nah, atau kalau memang tidak ada sama sekali kan ada tetangga, ada yang menjual air. Ya. Hah? Iya, iya. Mungkin maksudnya begitu. Tapi kan kalau waktu subuh harusnya kalau kamu muslimin biasanya sudah pada mah pada bangun. Nah, sudah pada bangun. Sudah pada siap-siap sholat subuh kan? Nah, iya. Dan kalau misalkan ada masjid di dekatnya di sana bisa ada ada, ada air di sana. Kalau dia sudah berusaha berkeliling, berkeliling, nah ya mungkin dia bisa menunggu sebentar. Yang penting jangan sampai waktu kelu keluar. Meskipun sholat jamaah sampai bu bubar, ya. Kemudian minta tolong dari jamaah yang sudah pulang, ya minta tolong minta airnya untuk mandi. Nah, ya kan? Mandi itu tidak banyak-banyak sebenarnya. Bukan berarti harus satu ember. Ya, satu gayung cukup. Hah? Kalau antum cara mandinya satu gayung langsung disiramkan begini nggak cukup. Nah, caranya pakai cidukan tangan. Untuk ambil, diirit. Ya sudah, airnya sedikit, cukupkan dengan tata cara wajib, ambil pelan-pelan ya. Basahi kulit kepala. Sudah siramkan kepala, yakin sudah, kemudian ambil dibasuh pelan-pelan, dialirkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, sampai selesai. Insya Allah cukup. Iya kan? Cukup. Nah, lain halnya kalau cara mandinya, ya sudah. Langsung terlempar ke sana kemari airnya, yang kena cuma sedikit dari tubuhnya. Nah, karakter air itu lembut, dia akan mengalir. Mengalir, membasuh. Pelan-pelan. Bolehkah langsung sholat witir setelah menjamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib? Ataukah harus menunggu sampai waktu isya masuk? Nah, yang anak ingat adalah mulainya waktu sholat malam termasuk sholat witir adalah setelah sholat di isya. Nah, jadi kalau seseorang sudah melaksanakan sholat isya, berarti dia boleh melaksanakan nah, e, sholat witir. Wallahu a'lam. Bagaimana sebaiknya cara kita mengeluarkan bunga bank dari rekening bank agar terhindar dari riba? Saldo seringkali berubah dan bunga yang tercatat di bukunya tidak diketahui karena jarang memprint bukunya. Bolehkah kita mengurangi bunga dengan pajak per bulannya dan kita mengeluarkan selisihnya saja? Kemana kami harus serahkan bunga bank tersebut? Nah, pertama, eh, juga mungkin bisa dengan cara ketika belum sempat mengecek ke bank, ya, buku itu, sehingga belum ketahuan ya, maka ada niat, andaikan ada sesuatu yang termakan misalkan, ya, maka itu diniatkan nanti akan di, dikeluar, dikeluarkan. Tetapi tentunya di sini tetap berhati-hati. Nah, yakni ini menabung ya pertanyaannya. Karena yang yang ada di pikiran anak sekarang, sebagian orang menggunakan uh, ba, eh, yani dia memasukkan tabungan tetapi hanya men, selalu menyisakan nominal hanya dia manfaatkan untuk apa trans transfer jadi setiap kali datang langsung diambil langsung diambil cuma terkadang tertunda seminggu atau ini tapi tidak akan lama ya dia hanya akan menyisakan nominal saja nah, nah itu nanti kan dicek bisa dicek kan di bank berapa bunganya yang sempat ada bunganya gak kalau seperti itu Hah? Satu bulan baru ada bunga. Berarti kalau selama tidak sampai satu bulan tidak ada bu, tidak ada bunga. Nah, berarti kan nggak masalah. Jadi yang ditanyakan ini berarti menabung kalau begitu. Memang menabung. Hah? Kalau menabung kan jelas ya. Apa yang ditanyakan ini? Iya, menyimpan. Jadi maksudnya bunganya bagaimana? Kok di sini ditanyakan saldo seringkali berubah dan bunga yang tercatat di buku tidak diketahui karena jarang memprint bukunya. berarti harus rajin. Harus rajin, harus perhatikan karena ini terkait dengan apa? Ri, riba. Nah, ketika seseorang memang butuh menabung di bank karena ulama mengatakan pada dasarnya tidak boleh menabung di bank kecuali jika seseorang terpaksa menabung dikarenakan dia khawatir kalau dia menyimpan sendiri uangnya akan dirampok, dicuri. Uangnya banyak, kemudian di daerah itu misalkan memang sering terjadi perampokan, pencurian, maka dia terpaksa. Kalau dia melakukan itu ya berarti dia harus rajin. Jangan asal-asalan karena ini terkait dengan riba, maka sering diprint dan sering di, di, diamati dan sering dihitung dengan baik. Ya, untuk benar-benar mengeluarkan bu bunganya ribanya itu agar tidak dimakan oleh dia, tidak dimanfaatkan oleh dia. Nah, dan kalau ribanya dia ambil, maka salurkan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti fatwa ulama. Baik. Ini yang bisa Anda berikan jawaban terkait masalah ini wallahu alam karena waktu duhur sudah mau masuk, betul? Syarok. Untuk melanjutkan pembahasan haid sudah tidak mungkin kan? Nah, tinggal menjawab pertanyaan. Sudah tidak ada ya? Nah. Jam berapa kita akhir? Bisa. Ya? Hah? Sebentar, apa Abdul Halim angkat tangan tadi? Ah? Ah. Tidak ada sunnahnya eh, mandi janabah memakai sah, sabun. Tidak ada sunnahnya. Tetapi kalau seorang ketika mandinya dia mengenakan sabun boleh. Nah, yang disunnahkan memakai sabun ya sebagai pengganti uh, sebagai pengganti daun bidara adalah wanita yang mandi suci dari haid. Wanita yang mandi suci dari haid. Jadi di antara perbedaan mandi suci wanita yang suci dari haid dengan mandi janabah, perbedaannya adalah mandi suci dari haid disunnahkan ya mandi airnya dicampur dengan daun bidara. Dan bidara yang dimaksud ini bubuk daun bidara yang sudah dikeringkan. Ya, fungsi daun bidara itu fungsinya adalah fungsi sah, sabun. Di zaman dulu tidak ada sabun sabun seperti kita ini. Nah, yang instan instan seperti ini tidak ada. Sabunnya mereka apa? Daun bidara. Daun bidara itu dikeringkan sampai kering. Anak dapati keterangan Allah Jannah Daimah dikeringkan sampai hitam, setelah itu ditumbuk. Ya. Kemudian di, di, disimpan, diawetkan. Itu yang dipakai mereka untuk mandi, mencuci. Nah, ada kan dijual itu bubuk daun dari apa? Dari Arab ya. Nah, itu kan ada ya seperti itu. Itu fungsinya seperti sabun. Nah, jadi kalau itu tidak ada maka diganti dengan sah sabun. Itu pada mandi suci dari ha Haid. Eh, kalau mandi janabah tidak, tetapi boleh memakainya kalau mau. Nah. Allah. Nah. Pajak. Iya, wallahu alam. Sepertinya terpaksa kita bayar dari uang kita sendiri. Nah. Adapun bunga bank itu yang kita ambil kita salurkan untuk fasilitas-fasilitas umum. Nah. Apakah hukum mencangkok rambut yakni menanam bibit rambut agar tumbuh di dan panjang. Yani kita menanam rambut di kepala bisa? Seperti menanam padi ya? Apa? Mencangkok ini. Mencangkok, menanam, menanam bibit rambut akan akan tumbuh uh, bagi orang yang botak. Artinya mungkin ada krim atau apa yang di dioleskan untuk menumbuhkan gitu nggak masalah. Antum bilang apa tadi stek gimana? Disambung bagaimana? Disambung. Hah? Iya iya. Kalau kalau rambut palsu tidak boleh kalau rambut palsu. Nah, yang di sini yang ditanyakan di menanam. Artinya asli. Tumbuh dia atau palsu? Hah? Baru memang. Ya anda tahu kaidahnya dari Ibnu Uthaymin rahimahullah yang dirujik ke Ibnu Uthaymin merubah sesuatu yaitu sifatnya e, perubahan sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu menghilangkan aib, menghilangkan cacat, boleh. Artinya kalau itu aib, cacat, jelek gitu lah. Kemudian ke, aib ini tadi, cacat ini, itu mau ditutupi. Nah, maka merubah boleh. Nah, asalkan tidak dengan sesuatu yang terlarang. Botak itu aib ya? Hah? Bagi sebagian orang. Sebagian orang suka. Antum bilang sebagian orang, bagi sebagian orang suka, nggak apa-apa. Hah? Biasa-biasa aja. Nah, ini yang perlu di, diperjelas. Itu termasuk cacat apa bukan? Aib apa bukan? Hah? Wanita aib. Baik. Berarti kalau pada wanita jelas, kalau pada wanita itu jelas aib, berarti pada wanita berdasarkan kaidah tadi, wallahu alam. Eh, naam dirubah untuk tumbuh rambutnya tidak mengapa. Wallahu alam. Saya kembali ke kaidah itu. Bukan palsu ya. Memang tumbuh dia. Atau sebat gigi palsu. Yang ditanam. Hah? Para kulihat masalah ini butuh di dipelajari. Nah, butuh dipelajari seksama ya. Eh, naam jadi mengenai jawaban ini tadi, pertanyaan ini secara khusus ya. Nanti e, jawabannya dipelajari dulu. Nah, bagaimana hakikat yang sebenarnya? Jadi tadi yang Anda sampaikan itu baru sebatas pembahasan pem, pembahasan. Nah, jangan dipegang, jangan dipegang. Nah, itu belum jadi jawaban. Hanya semacam pembahasan pembahasan dari sisi fikih. Adapun jawabannya persisnya butuh pembahasan. Apakah apabila kita khawatir sakit apabila mandi di tengah malam boleh kata yang Boleh. Kalau memang khawatir sakit karena air. Khawatiran itu beralasan karena hawa dingin misalkan. Ya, boleh. Tetapi dicoba dulu pakai air hangat. Jika dengan air hangat tidak khawatir, nggak masalah. Kalau dengan air hangat juga tetap khawatir sakit, ya pusing, sakit kepala, pilek, misalkan, berarti boleh tayamum. Ketika mandi janabah, apakah ketika menyentuh kemaluan harus berwudu lagi? Karena ketika mandi biasanya kita pakai sabun dan menggosoknya ke seluruh tubuh. Nah, tidak wajib. Yang rojih, insya Allah Taala mengenai menyentuh kemaluan, yang rojih tidak membatalkan wudu. Hanya ya disunnahkan berwudu. Itu yang rojih. Menggabungkan, memadukan antara dalil-dalil yang ada. Karena menyentuh kemaluan tidak ubahnya seperti menyentuh anggota-anggota tubuh lainnya. Ya, tidak ada bedanya. Itu salah satu anggota tubuh kita. Nah, oleh karena itu, untuk keluar dari muskilah ini, caranya begini kalau mandi. Nah, ingin mengenakan uh, sabun misalkan. Yakni mandi saja dulu dengan mandi janah janabah. Konsentrasikan dulu mandinya dengan mandi janah janabah sampai tuntas, selesai. Dah, setelah itu ya, kemudian misalkan ingin uh, menambah dengan pakai sabun, pakai sampo dan yang lainnya. Nah, atau boleh jadi mandi dulu, mandi biasa, seger gitu pakai sabun, pakai ini. Ya. Nanti kemudian ada khusus mandi ja, janabah. Seandainya digabung seperti ini pun tidak mengapa. Nah, ya, ya, ini satu kali jalan. Nah, wallahu a'lam. Selesai sampai di sini. Kita ya, siap-siap sholat. Tafadzalu wa jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta